بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي في الله أعزكم الله Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih terus mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan saat ini ada nikmat iman, nikmat sehat dan alhamdulillah ada nikmat waktu luang. Sehingga dengan ketiga nikmat tersebut dan nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita dan mengizinkan kita untuk bertemu kembali bersama kitab Durusul Lughatil Arabiyah li ghairi natiqina biha. Dan insyaallah hadhihi al-lailah pada malam ini sanwasil darsana kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita wa al انتهينا في المحاضرة min al الكلام عن dars التاسع ashar <clears throat> dan pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas dialog yang ada pada dars التاسع ashar pelajaran ke-19 dan insyaallah uh, pada malam ini kita lanjutkan membaca baqiyati uh, baqiyata at-tamrinat insyaallah kita akan baca latihan-latihan yang masih tersisa yang belum kita sempat baca pada kesempatan yang lalu. Tapi qabla an nuwasil ad-dars nuridu an nuraji awalan al-hiwar. Sebelum kita lanjutkan kembali pembelajaran kita ya ikhwan. Uh, kita mengulang sedikit, kita merajah sebentar dialog yang sudah kita baca pada kesempatan yang lalu. Tapi sebelumnya kita sambut dulu para ikhwan di studio. Kepala ya ikhwan? Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Tayyibun insyaallah antum ah. Walaupun keadaan hujan, cuaca cukup dingin, insyaallah masyaallah di sini ikhwan-ikhwan masih terus bersemangat. Mudah-mudahan ikhwan dan akhwat juga yang di rumah dimanapun antum berada insyaallah juga dalam keadaan sehat dan siap insyaallah untuk melanjutkan kembali pembelajaran kita. Taib nuridu minal ikhwah, nuridu isnaini minal ikhwah huna fi studio. Ana minta dua ikhwan di studio yaqra. Nah. Yadur yani, yata, ya طيب نريد أه أه حكمة أنتم أنت تقوم مقام أه المدير وأنت يا شيخ رضوان أنت المدرس نعم نعم تفضل يا حكمة أنت المدير وأنت يا رضوان أنت من؟ <coughs> مدرس المدرس نعم استعدت؟ سياب تفضل ابدأ بسم الله طالبا جديدا في فصلك يا شيخ فيه عشرة طلاب جدد من أين هم أكلهم من بلد واحد لا هم من بلاد مختلفة منهم ثلاثة طلاب من الفلبين وأربعة طلاب من اليابان وطالبان من الصين وطالب واحد من ماليزيا نعم أفي فصلك طلاب من أمريكا؟ نعم فيه سبعة طلاب من أمريكا أهم جدد لا هم قدامى كم طالبا فيه من أوروبا فيه خمسة طلاب من إنكلترا وثمانية طلاب من ألمانيا وستة طلاب من فرنسا وتسعة طلاب من اليونان شكرا يا شيخ طيب أحسنتما ما شاء الله بارك الله فيكم طيب آه وانتهينا من الحوار و antum temukan di dialog ini ya kawan banyak sekali uh, al-adat wal ma'dud dan sudah kita jelaskan pada uh, pertemuan yang lalu tentang masalah ini masalah al-adat wal ma'dud dan sudah kita jelaskan bahwa uh, angka 3 sampai 10 untuk angka atau al-adat min thalatha ila asyarah untuk bilangan dari 3 sampai 10 bagaimana keadaan ma'dudnya ya kawan bagaimana benda yang dibilanginya Benar. Yang pertama hukumnya dia mudzakkar nah. maka uh, eh, al adatnya harus muannas. Nah, yang pertama hukumnya pertama ini. Khusus untuk bilangan atau al adat min tsalatsa ila asyara dari 3 sampai 10 maka al ma'dudnya kebalikan daripada al adat. Jika al ma'dudnya muzakkar maka al adatnya harus muannas jika al-ma'dud itu muzakkar maka al adat harus muannas dan begitu sebaliknya ini hukum yang pertama. Hukum yang kedua, apalagi ya, kawan? Yang sudah kita baca pada kesempatan yang lalu. Ma'dud. Jika ma'dudnya mu'annas. Khalas, intahina min hadha. Nah. Jama'. Al-Qaida Thaniyah nah, nah, sekali lagi ini masih khusus antara bilangan dari 3 sampai 10 Nah, al-ma'dudnya harus Jama. yakunu jama'an majruron yakunu jama'an Majama' dan dia dalam keadaan majrur. <clears throat> Dan sudah kita baca pada uh, at-tamrin al-awwal di latihan pertama. Antum lihat halaman 106 ya, kawan. 106 halaman 106 di latihan yang pertama antum lihat di sini ada contoh-contoh uh, kaidah yang sudah kita jelaskan tadi. Di sini ada angka 3, salasa, salasatu tullabin. Salasatu tullabin. Salasa ini al-adad. Mana al-ma'dudnya ya, kawan? Tulab. Tulabin. Antum lihat dia jamak jamak dari para talib tulab lalu keadaannya dia majrur. majrur. Diberi tanda kasrah. <coughs> Salatatu tulabin. Arba arba'atu tulabin. Mana al-adad wa wa aina al-ma'dud ya khan? Arba' al-adad. Arba' al-adad wa aina al-ma'dud? Tulabin. Naam. Antum lihat al ma'adudnya muzakkar, maka al adatnya harus muannas. Muannas. Khamsah, khamsatu tullabin. sitta sittatu tullabin. Sab'ah, sab'atu tullabin. Samaniyah, samaniyatu tullabin. Tis'ah, tis'atu tullabin. Asyarah, asyaratu tullabin. Ini khusus dari 3 sampai 10. 10. Nah, Taibalan kita baca At-Tamrin as Sekarang kita baca latihan ke dua. At-Tamrin As-Sani. Iqra waktub. Nah. Iqra anta ya man? Anta ya san, fadal. Iqra rakam wahid. Wahid. Indi khamsatu kutubin wa thalathatu aklamin. Naam, jamil. Tarjim ya akhi saya memiliki lima buah buku dan tiga pulpen. Dan tiga pulpen. Nah, isnan, fadal ya. Isnan. Nah. Khalidu lahu Khalidun atau Khalidu? Khalidun lahu sittata abna'i. Sittata atau sittatu ya, akhi? Sittata sittatu abna'in. Sittatu abna'in. Nah. Khalid dia memiliki enam orang anak. Enam orang anak. Sebelumnya rakam wahid ya, Ihsan. Aina al-adad wa aina al-ma'dud? الأعداد خمسة Khamsah. Al-ma'dud, والمعدود كتب Kutub. Ahsante. Juga di akhir kata salasa dengan أقلام أقلام. أقلام معدود نعم. وثلاثة عدد جميل جميل. أحسنت يا أخي. اثنان. فضل يا أخي. اقرأ مرة أخرى يا رضوان. اثنان ثم بين لنا أين المعدود وأين العدد. اثنان خالد له ستة أبناء العدد ستة ومعدود يعني الأبناء جميل. أحسنت. نعم ثلاثة فضل يا أخ خدمات ثلاثة كم أخا لك يا آمنة نعم لي أربعة إخوة لي أربعة إخوة, إخوة. أين العدد هنا يا أخ خدمات أربعة أربعة أربعة وأين المعدود إخوة إخوة إخوة نعم هنا يا إخوان إخوة أليس إخوة مؤنث أليس إخوة وأنا أسألكم يا إخوان إخوة إخوة هذا اللفظ مؤنث أو مذكر إخوة هذا جمع أستاذ هذا جمع جمع نعم هذا جمع أعرفه السؤال هل هذا مذكر أو مؤنث مؤنث مؤنث بماذا العدد مؤنث أيضا يا إخوان kenapa bilangannya juga muannas padahal tadi kita katakan kaidahnya harus muzakkar man yubayyin lana man yujib lana الاعتبار في المفرد نعم ننظر إلى المفرط لا ننظر إلى الجمع نعم المعدودnya memang muannas jamaknya muannas. Tapi kalau tapi yang kita lihat bukan jamaknya, yang kita lihat adalah mufradnya. Mufrad daripada ikhwatun adalah akhun. Akhun. Ini yang dilihat, bukan dilihat jamaknya. Fahim tuh Fahimna. Jadi untuk menentukan jenis al-ma'dudnya, lihat mufradnya, bukan lihat jamaknya. Nah. Wadah insyaallah. Wadah. Karena ada beberapa um, mufrad ketika dijadikan sebagai jamak dia muannas terlihatnya, tapi sebenarnya yang kita lihat bukan jamaknya tapi muf, mufradnya. Nah, طيب nah, istamir. أربعة في الأسبوع سبعة أيام Nah, dalam satu minggu ada tujuh hari sab'atun adat adat wa ma'dud al-ayyam al-ayyam. Nah, جميل. استمر. تفضل يا خمسة. رضوان. خمسة. كم ريالا عندك الآن يا عمار عندي عندي الآن thamaniyatu riyalatin. Nah, terjemah awalan. Uh, eh, berapa real yang kamu miliki sekarang wahai Ammar? Nah. Saya memiliki 8 real. Saya memiliki 8 real. Sekarang memiliki 8 real Hasan. Aina al-adat wa aina al-ma'dud? Al-adat thamaniyatu wal ma'dud yani riyalat. Riyalat. Riyalat jama' min riyalun. Riyalun ahsanta ya akhi. Sitta. Sittah. Fi al hayy tis'atu buyutin جديدة نعم جميل. ترجم. <clears throat> di الحي daerah. di daerah ini ada sembilan rumah yang baru. Nah, sembilan rumah yang baru. Sebelumnya ya, kawan, al-ma'dudnya jamak majrur. Eh, apa ya Arabnya? Apa kedudukan eh, al-ma'dud di sini? مجرور Majrur bil idhafah. بالإضافة Ya Arabnya dia adalah mudhafun مضاف ilaih. إليه Jadi tis'atu misalnya fi hadzal hayyi tis'atu tis'atu mudafun buyutin mudafun ilaih jaridatin limada jaridatin majrur aidan ya ikhwan li'annatu na'at eh, jaridatin na'at li sifat untuk buyut buyut majrur maka sifat juga harus majrur nah Nah, harap ini maklumat seperti ini sudah kita bahas sebelumnya ya, Ada ya. sekedalik? Bala. Bala. Ana harap maklumat seperti ini tidak tidak hilang. Nah, <coughs> sabah. Nah, aina wasalna? وصلنا إلى صاحب ال... طيب نعم. سبعة لهذه السيارة أربعة أبواب نعم. لهذه السيارة لماذا سيارة يا إحسان؟ لماذا مجرور؟ آه، لأنها إضافة لأنها بدل. Ah, نعم. بدل. بدل li لهذه لهذه نعم. Nah, mobil ini memiliki empat pintu. Nah, mobil ini memiliki empat pintu. Aina al-adad wa aina al-ma'ad? Al-a'dad arba'ah wal ma'dud abwab. ما شاء الله جميل بارك الله فيك ثمانية ثمانية كم ثمن هذا الكتاب هذا الكتاب كم ثمن هذا الكتاب نعم ما موقعه من الإعراب الكتابي يا اهل رضوان الكتاب يعني آه، مجرور نعم نعم مجرور صحيح لماذا مجرور مضاف مضاف إليه مضاف إليه طيب استمر استمر ثمنه سبعة ريالات Wanisfun. Wanisfun. Wanisfun. Nah, ter terjem. Berapa harga buku ini? Harganya eh, tujuh real setengah. Tujuh tujuh setengah real. Tujuh setengah real. Jamil. Nah, di sini akan antum lihat kam samanu. Dan sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa kam isim yang terletak setelah kam mufrad mansub seharusnya. Sah. Sudah kita bahas ini. Masih ingat antum? Iya. Nah, di sini eh, para ulama nuhat terbagi menjadi dua. Nah, ada yang mengatakan mengapa samanu bukan samanan. Yang pertama pendapat yang pertama ada yang mengatakan setelah kam itu ada isim yang mahzuf. Hmm. Yang hilang. Yang hilang yang uh, eh, takdiruhu kamriyalan samanu hadal kitab. Hmm. Kamriyalan samanu hadal kitab. Kitab. Ada yang mengatakan yang kedua tidak, tidak, tidak selalu isim setelah kam, tidak selalu mufrad mansub. Sehingga tidak perlu di sini ada isim yang ditakdirkan, yang di, yang mahzuf, tidak ada yang mahzuf di sini. Mereka katakan al-aghlab al-aghlab al isim alladhi yaqa' ba'da kam mufrad mansub. Al-aghlab laisa jami' isim lakin al-aghlab. Kalimatnya para ulama nahat bilang apa? Yang paling banyak. Secara dominan ya, ya? Yang dominan adalah isim setelah kam dia mufrad mansub. Tapi di sini seperti yang anak katakan tadi ada dua pendapat. Nah, Nah. mau apa arti mahdhuf pada pendengar? Oh, iya, nah, eh, sah. Jadi kita katakan setelah kam ada isim yang mahdhuf. Kata benda yang yang dihapus. Yang dihilangkan. Dan biasanya dihilangkan ini biasanya karena memang sudah maklum, sudah diketahui. Orang walaupun dihapus orang paham makna daripada kalimat ini. Hmm, yeah. <coughs> nah, tidak kita bahas secara panjang lebar. Ini nanti insya Allah pada bagian yang kita akan bahas panjang lebar insyaallah. Nah, tis'ah تسعة في هذا الفصل عشرة طلاب قدامى Nah, وأربعة طلاب جدد arba'atu tulabin. جدد Nah, kalimat ash asyarah dia di, shinnya diperbolehkan untuk disakin dan diperbolehkan untuk fathah. Antum bisa asyaratun atau ashratun. Nah, faham فهمنا Nah. Tarjemah yang akhir. Hikmat. Atau iya. ikra maratan ukhra, ikra maratan ukhra. Antum baca sekali lagi. Fi hadzal fasli asyaratu tullabin hudama wa arbatu tullabin jududin. Nah. Di kelas ini ada 10 murid yang yang lama. Nah. Dan 4 murid yang baru. Jamil. Di sini ada beberapa al-arad wal Sebutkanlah. Al adatnya asyaratu. Nah, ma'dudnya tullabin. Tullabin. Nah, terus yang kedua, al adat yang kedua adalah kalimat arba'atu dengan tullabin. Nah, arba'atu tullabin. Ahsant. Taib asyarah. Asyarah. Kam kamisan indaka ya Ibrahim indi hukum sahun. Nah. Berapa gamis yang kau miliki ya Ibrahim? saya memiliki empat gamis. Nah. Al-adat arba wal ma'dud kumsan. Nah. Al-adat kumsan. Nah. Kamis makna asalnya adalah kemeja. Nah santai ya. Kami kumsan jamak daripada kamis. Nah. Ahad asyar. Nah. Ahad asyar. Indi riyalani wa khamsatu qurushin. Nah. Qurush ini wallah kumsat. القروش قيل أنه عملة من عملات في مصر. في مصر نعم نعم. ففي بعض ال- القاموس يذكر هذا. ترجم. Saya memiliki dua real dan lima mata uang Kirsh. Nah, kurush jamak daripada kirshun. Kirshun mata uang Mesir. beberapa negara Timur Tengah diantaranya disebutkan Mesir. Nah. Ithna asyar al-akhir. 12 في هذه الحافلة asyaratu rukabin. Nah. Terjem. Al-adad asyaratu. Terjem awalannya hikmat. Di bis ini ada 10 penumpang. Nah. Al-adad al aina asyaratu. Asyaratu dan al-ma'dud rukabin. Rukabin ahsan ya. Baik, barakallahu fiik. Nah, nah, nah, bagi para pendengar aja di mana saja Anda berada anda bisa ikut berinteraktif uh, eh, untuk menghubungi kami line telepon 021 823 6543. Kita persilakan di 021 823 6543. Pelajaran yang ke-19 tamrin yang kedua dan untuk cetakan yang terbaru di halaman 106 untuk cetakan yang lama di halaman 111. Dan kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Dari Pak Budi di Takut. Di Tambun ya Pak ya? Iya. Ya, tanya, Pak Rubi apa Pak Budi tadi? Saya kurang Budi, Budi Ustaz. Pakai B Pak ya? Iya. Masya Allah. Kayak halo Pak Budi? Alhamdulillah. Masya Allah. Di Tambun ini di mana Pak Budi? Di Tambun Ustaz. Di mana? Oh di Tambun ini Kampung Jati Baru. Oh iya iya. Baik. Fadal Pak Budi dibaca Pak. La, latihan yang kedua ini. Ain di satu. Disebutkan dulu angkanya Pak. Wahid. Wahid. Nah. Indi satu kutubin nah. wa satu akolamin. Mumtaz. Tarjim? Saya memiliki lima buku, lima buku-buku. Lima buku. Nah. Dan tiga pulpen. Nah, dan tiga pulpen. Nah. Aina lah adat di sini Pak Budi? Ya. Aina lah adat di sini? Adat kutubin wa ma'adud. Eh, adat khom satu wa ma'adud kutubin. Kutubin. Nah. Lalu juga ada kalimat sarafatun dan akal. Sarafatun adat aklamin ma'dud. Nah, Pak Budi, di sini barusan saja kita sudah sebut tadi beberapa kaidah berkaitan dengan al adat dari 3 sampai 10. Iya. Apa yang Pak Budi masih ingat, Pak? Maksudnya gimana, Pak? Ada dua ada beberapa kaidah yang kita sebutkan tadi berkaitan dengan ya. uh, eh, al adat dari 3 sampai 10 dari 3 sampai 10 hmm, eh, bagaimana keadaan ma'dudnya al-ma'dud eh, lalu itu tasrokan begitu apa Enam. Nah, nah itu majrur. Nah. Majrur. Nah, dia harus jamak dan kedua harus majrur. Iya. Nah, lalu kedua apa lagi, Pak? Ya khusus 3 sampai 10 ini. Eh... Masih ingat Pak Budi? Al-ma'dudnya al-ma'dudnya jika al-ma'dudnya muzakkar maka al-adatnya harus muannas. Muannas. Ah, ya. masih ingat Pak Budi? Uh, kemarin saya mungkin Ustaz. Oh, kemarin tidak ikuti. Nah, ya. tidak apa-apa. Nah, Allah, Allah, Allah. teruskan Pak Budi, Isnan. Isnan. Khadidun lahu sitatun abnain. Sitatu atau sitatun? Sitatu. Sitatu. Nah. Ya. Khalid memiliki uh, enam anak. Nah, sahih. Nah. Salah. Kam akhon lagi ya li arba'atu ikhwatin. Nah. Berapa uh, saudara yang kamu miliki, saudara laki-laki yang kamu miliki, wahai Aminah? Nah. Aku memiliki empat saudara laki-laki. Baik, syukran Pak Budi. Jazakallah khair. Barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kepada Pak Budi di Tambun. Dan kita berikan kesempatan yang kedua bagi para pendengar di belakang Pak Budi silahkan di telepon 0218236543. Tapi sudah ada yang masuk? Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Iya dengan siapa ya. di mana? Ya Indra di Ciledug. Ciledug. Tapi nah, Pak Indra. Halo Pak Indra. Silakan. Fadal. Fadal. Fadal akhir. Dibaca nomor ya. empat arba. Utlu ay sabatu ayamin. Taib. Nah. Di dalam satu pekan ada tujuh hari. Sahih. Nah, di mana adat wal ma'dud di sini Pak Indra? Uh, Sabatu wa nah. ma'dud ayamin. Sahih. Nah, teruskan. Khamsa. Khamsatun. Kal riyalan indika indaka indaka ala ya ya ammaru. Nah. Indil ana tamaniyatu riyalatin. Nah, terjemahkan Pak. Berapa ya? banyakkah berapa realkah yang ada yang kamu miliki sekarang wahai Amar? Naam. Saya memiliki tujuh setengah rial. Hah? Berapa pak? Sama nih. Oh. Sama nih. Eh, sama nih ya, delapan. Nah delapan rial. Nah. Delapan rial, delapan setengah rial, eh, delapan real ya. Delapan real. Oh, ya. Tidak ya. ada setengahnya di situ pak Indra. Nah. Oh yang yang. Nah. Naam. Teruskan pak Indra. Eh, kita fi hadzal hayyi tis'atu buyutin jududin. Jadi, jadi datin. Jadi datin. Nah di daerah ini ada sembilan rumah yang baru. Baik, cukup Pak Indra. Jazakallah ya. khair. Barakallah Baik. Ya jazakallah khair kepada Pak Indra dan kita terima kembali. Satu telepon silakan bagi para pendengar roja yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 021 823 6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa Umu di mana? Umi Iksan di kerangka. Ya? Ah, ah, iya, iya, silakan. Maisan kira halu ki? Nah, fadala Maisan dibaca sabah. Ya, sabah. Lihadhihi sayyaratu arba'atu bin. Sekali lagi eh, Maisan. Lihadhihi sayyaratu arba'atu Bin. Lihadihi sayyarati arba'atu abwabin. Oh iya, li, iya. Nah. Afwan lihadhihi sayyarati arba'atu abubin. Abwabin. Abwabin. Nah, abwab jamak daripada apa? Babun. Babun. Nah. Ya. Terjemahkan uh, eh، Di dalam uh, mobil ini mempunyai tujuh pintu. Uh, angkanya tujuh atau empat ini umum Uh, ar arba empat. Nah. <laughs> Sekali lagi Omo. Suka grogi nih kalau nah, masuk. Sama seperti tadi Pak Indra tadi juga begitu Bu tadi Pak Indra agak grogi ya? sepertinya Pak Indra juga tadi. Nah. Nah. Uh, silakan, tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Silakan. Uh, sama nih ya. Nah. Uh, kam samanu hazal kitabi? Nah. Berapakah uh, yang kau berapakah harga buku ini? Sahih. Nah. Eh, samanihi sab'atu riyalatin wa nisfun. Nah, sekali lagi Umu samanuhu. Saman oh, Pendek semua. Samanuhu. Oh, iya. Sa samanuhu sab'atu riyalatin wa nisfun. Nah. Uh, harganya sab'a sembil uh, berapa angkanya Umu? Sabah. Saba, tujuh ya. Tujuh. Nah, harganya? Uh, harganya tujuh rial setengah. Nah, tujuh setengah rial. Nah. Tujuh setengah rial. Sahih. Nah. Uh, sita. Uh, tis'ah. Tis'ah. Nah. Fi hazal fasli asharatu tulabin kudama. Nah. Wa arbatu tulabin jududin. Nah, terjem. Di dalam uh, kelas di dalam kelas sepuluh pelajar yang lama. Nah. Dan empat pelajar yang baru. Terima kasih. Syukron Ummu Isan. Ya. Jazakallah khair. Barakallah fiik. Ya, satu penelpon kembali kita angkat bagi para pendengar roja yang ingin bergabung di line telepon 021 823 6543. Tafadhol. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, dengan siapa kamu di mana? Dari Umu Tegar. Umu Tegar. Umu Tegar. Nah, ya. di mana Umu Tegar? Di Cibarusah. Iya. Nah, Fadal tegar Asyarah, nomor 10. Asyarah. Nah. Kam komisyon indaka ya Ibrahim. Sekali lagi Umut Tegar. Ini apa tulisannya kurang jelas. Ustaz. Kurang jelas. <laughs> Iya. Eh, Ibu punya silakan nama sepertinya. Iya. Nah, kam komision. Sekali lagi Umut Kam komisyon indaka ya Ibrahim. Ibrahim. Ibrahim. Nah. Ini arba'atun. Arba'atu. Ini arba'atu. Kumsonin. Nah, dikasih harakat Umu. Sekali lagi, bacanya. Dikasih harakat dulu tulisannya tadi. Iya. Nah, dibaca sekali lagi Umu. Kam komison. Kam komision, indaka ya Ibrahimu. Nah. Ini arba'atu komisionin. Nah, so diperbaiki sekali lagi Umu Tegar. So. Bilang so. so. Iya, so. Nah, terjemahkan Umu. Berapa yang kamu miliki? Berapa kemeja yang kamu miliki ya Ibrahim? Nah. Saya memiliki empat kemeja. Empat kemeja. Nah, teruskan. Ahada ashar? Ahada ashar. Ini Waham satu kurusin. Nah. Saya memiliki. Berapa rial? Lima rial. Rialani. Ini bentuk musanna umu. Bentuk dua. Berarti dua rial. Saya memiliki dua rial. Nah. Dan. Lima. Lima. Kirsh. Nah, lima kursh. Nah. Baik teruskan isna ashar isna ashar fi hadhil hafilatin asharatin rukabin Nah, fi, nah, fi hadhil hafilat. <clears throat> Sekali lagi. Fi hadhil hafilati. Ti. Fi hadhil hafilati nah. <clears throat> rukabin. Asharatu. Asharatu. Rukabin. Fi hadhil hafilati asharatu rukabin. Baik, terjemahkan umum di dalam di dalam apa? Al-hafilah. Al-hafilah. Bis um. Nah, di dalam bis ini. Oh ya, bis. Di dalam bis ini ada sepuluh penumpang. Penumpang. Nah, merokab artinya penumpang. Afan Ustaz. Teh berapa? berapa? Berapa mau tegak? Sudah lama ketinggalan ini. Teh berlapas, iya sudah lama tidak dengar suara yang sepertinya. Apa sih apa eh, punya anak kecil jadi. Masya Allah, teh berlapas insya Allah. Warakallahu <laughs> fikum. Teh syukuran mau tegar, jazakallah khair, warakallahu fikum. Teh Ustaz. Nastamir. Nastarih awalan. Baik, pendengar aja kita akan istirahat sejenak. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah kita simak beberapa jeda berikut ini. Nurun min al Qur'an. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رجاء راديو دعوة السنة والجماعة للذاكرين والذاكرة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kembali di frekuensi 756 AM Bagi anda yang baru bergabung Bimbingan bahasa Arab pada malam ini kembali kita lanjutkan dalam uh, bab yang atau pelajaran yang ke-19 atau bisa buka bukunya. Fadhil Nah, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah wa ba'd. Baik, kita masuk ke at-tamrin ats-tsalits. Kalau ana boleh minta izin ke ikhwan-ikhwan di sini, at-tamrin ats-tsalits war-rabi kita serahkan kepada ikhwan-ikhwan di rumah insyaallah. Kita buka langsung bagi para pendengar. Baik. Kita langsung buka bagi para pendengar roja untuk menjawab pertanyaan pada tamrin yang ketiga dan keempat Anda bisa menghubungi langsung di line telepon 021 823 6543 dan insyaallah ini pertanyaan yang mudah ya Sat ya. Allah mudah sekali. Mudah sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Umu Ukasya di Cikarang. Baik, Cikarang silakan. Baik, Umu Ukasya kaifa haluki? Ana bi alhamdulillah. Masyaallah. Tafadhali ikra'i. ت- تفضلي اقرأي Nah. Eh, wahid. نعم Kam ahon laga ya Hamidu? نعم Indi khamsatu akhwatin. sekali lagi Ummu Indi khamsatu. Indi atau li Laka di sini maka kita jawab dengan li Hmm, Kam akhan laka maka kita jawab dengan li li Nah. li khamsatun. li khamsatu ikhwatin. Naam, li khamsatu ikhwatin. Oh, tadi belum kita jelaskan lah ini sepertinya. Tapi tidak apa. Teruskan kamu. Naam, jamil. Betul. Isnan sekarang. Isnan. Kam amman laka kam amman lagi ya Laila? Naam. Ma mana am? Ummu Kasha? Am, am aman uh, eh, paman. Paman. Nah. Paman dari pihak ayah. Naam, sahih, sahih. Eh, li arba'at li arba'atu a'mamin. Sahih, li arba'atu a'mamin. Naam, thalatha? Thalatha. Kam abnan laka ya syaikhu? Kam ibnan? Kam ibnan laka ya syaikhu? Naam. Li li Naam. Li sitat li sitatu abna'in. Sahih, li sitatu abna'in. Naam, jamil. Arba'ah. Naam kam su'alan fi hadha darsi نعم su'alan thamaniyatu fi hadha darsi sekali lagi Ummu في هذا الدرس Eh, jawabannya في su'alan هذا لا bukan dari situ fi oh, nam. fi hadha darsi thamaniyatu su'alan ثمانية ingat ah, dibuat jamak ma'adudnya samania sama ثمانية su'alatin لا أسئلة Thamaniyatun Naam as'ilatin Jama' ad-darsa Sekali lagi umum, uh, eh, Fi hadad darsi Fi hadad darsi Thamaniyatu As apa tadi Ustaz? As'ilatin. As'ilatin. Baik. Syukran Ummu Kasha. Jazakallahu eh, khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Ummu Kasha di Cikarang. Baik, eh, bagi para pendengar yang lain silakan Anda bisa menjawab. Ada penjelasan terlebih dahulu Ustaz, langsung. Nah, sepertinya tadi kita lupa untuk menjelaskan Baik. bagaimana e, cara kita mengerjakan latihan di sini. Tapi alhamdulillah sudah diberikan contoh tadi oleh oleh penelpon pertama. Sepertinya sudah cukup. Nah, Sama, baik. Silakan bagi para pendengar dengan telepon 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Ibrahim di Bekasi. Baik, silakan. Nah, fadhal Umu Ibrahim dari nomor 5. Hamsa. Hamsa. Eh, kam roki roki ban fil hafilati. Nah, itu dia. Nah, jawabannya. <clears throat> ya, fil hafilati tis'atu eh, rokibin. Dibuat jamak, masih ingat umum? Oh, Kaidahnya al-ma'dudnya harus jamak. Ya, apa jamak dari para rakib? Sahih. Nah, dibaca sekali lagi jawabannya. Uh, fil hafilati uh, tis'atu ruk kadin. Sahih. Taib, Masya Allah. Taib, terus. Sita. <clears throat> Kam rialan fi fil jai apa sini? Si jai bika. Si jai bika. Nah, jai bun itu artinya saku atau kantong. Oh iya iya. Nah, sekali lagi. Kamariyalan si jai bika. Nah fi jaybi Naam fi jaybi Naam sahih fi jaybi آه سبعة sabatu riyalan riyalatin riyalatin Naam ya. sekali lagi Riya, uh, fi jaybi fi jaybi sabatu riyalatin Naam sahih Naam terus terakhir sabah samanu hadal kitab di. nah samanu hadal di asyratu uh, eh, asyratu asyratu, sebutan mata uangnya Latin. ria Latin. nah Asyaratu riyalatin. Oh, riyalatin. Nah, nah. Seakan-akan ada rialan yang diterhapus dari kam rialan samanu hadar kitabi, maka kita jawab dengan asyaratu oh. riyalatin. Oh, iya, nah. Syukuran ummu. Jazakallah iya, ya, khair. Barakallahu fiik. Wa iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sepertinya soal-soal ini perlu kita ulang sekali lagi. Baik, nah, kita berikan kesempatan lagi. Iya, baik. Nah. Pendengar raja yang eh, dirahmati Allah Subhanahu wa taala silahkan bagi Anda yang ingin menjawab pertanyaan Anda bisa menghubungi di line telepon 8236543. Masih pertanyaan yang sama di tamrin yang ketiga, kita ulang kembali. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taib, dengan siapa Bapak di mana? Abu Fahmi di Cikarang. Cikarang. Nah. Kepala Abu Fahmi. Alhamdulillah, Nabi ya khair. Masya Allah. Silakan dibaca Pak. Daerah rekam Masih latihan ketiga. مع صلة نعم كم أخا لك يا حامد نعم لي li لي خمسة أخوة jamak daripada akhun adalah uh, ikhwatin. Ikhwatin. Nah, sekali lagi. Sekali lagi jawabannya diulang sekali lagi Abu Fahmi. Li uh, li li khamsatu ikhwatin. Naam, sahih. Nah, isnan. Isnan kam amman laka ya Laila Nah, li uh, li arba'atu a'mamin li arba'atu a'ma, sahih. Nah, ثلاثة ثلاثة كم ابنا لك يا شيخ نعم آه لي لي ستة أبناء لي ستة أبناء أبناء صحيح نعم أربعة كم كم سؤالا في هذا الدرس نعم في هذا الدرس آه في هذا الدرس ثمانية أسئلة صحيح طيب شكرا أبو فهمي جزاك الله خير بارك الله فيك Baik Ustaz, kita berikan kesempatan kembali bagi pada pendengar Roja di 8236543 Anda bisa menjawab pertanyaan yang masih tersisa silahkan di tamrin yang ketiga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Sofia. Di mana? Di Takung. Baik, silakan. Fadal nah, Umu Sofia dari nomor 5, Khamsah. Khamsah. Kamro kiban fil khafilati. Nah. Fihi tit, eh, tis'atu rukatin. Fiha, bukan oh, fihi. Oh, fiha, oh, nah. Diulang sekali lagi jawabannya bagaimana? Fiha. Fiha tis'atu rukabin. Sahih. Nah, sita sita kamrialan nah. fi jaibika. Nah, mama jaibun ummu? Saku. Saku. Nah, Tafadhal jawabannya. Berapa rial di dalam sakumu? Baik. Fi jaibi sab'atu rialatin. Sahih. Nah. Sab'ah terakhir. Sab'ah kam samanu hadzal kitabi? Nah. Samanuhu as asaratu rialatin. Sahih. Syukuran umu jazakallahu khair. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, uh, cukup kita masuk ke at-tamrid ar-rabi. at <clears throat> ar-rabi. Di sini perintahnya uktubil a'dad uktubil a'dada min thalathah ila asyara waj'al kullan minal kalimatil atiyati ma'dudan laha. Masya ini soalnya panjang, ya, kawan. Nanti apa, apa yang diminta di sini? Uktubil adat. Mana uktub? Tulislah al-adat. Al-adat jamak daripada al-adat. Adat. Bilangan-bilangan dari berapa? Tiga, Tiga sampai, sampai 10. dengan sepuluh. Dan teruskan apa lagi? Dan jadikan semuanya kalimat-kalimat Setiap kata-kata berikut di bawah ini menjadi makdutnya. Menjadi makdutnya. Nah, kita berikan contoh misalnya. Misalnya kita lihat kalimat kita hmm. abun. Kita abun. Kita buat angka tiga sampai sepuluh. Salah satu kutubin arba'atu kutubin khamsatu kutubin sittatu kutubin sab'atu kutubin thamaniyatu kutubin tis'atu kutubin terakhir asyaratu kutubin. kutubin dan begitu seterusnya nah faham tom? kita berikan satu kesempatan bagi ikhwan di studio dulu satu Sahab. saja kesempatan Fadol Hikmat Kalamun. <clears throat> Nanti setelah itu kita, kita buka kesempatan bagi para pendengar Nah Salah satu aklamin Sahih <coughs> Arba'atu aqlamin. Naam. Khamsatu aqlamin. Naam. Sittatu aqlamin. Sab'atu aqlamin. Naam. Samaniyatu aqlamin. Sahih. Tis'atu aqlamin. Terakhir. Asyratu aqlamin. Sahih. Asyratu aqlamin. ممتاز santai ممتاز بارك الله فيكم زوجك الله Baik ya. Naam. Nafas belajar ilmu mustawi. Tafadhol para pendengar radio yang ingin menjawab pertanyaan. Tamrin yang keempat silahkan Anda bisa menghubungi di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Umu Ahsan di Bekasi. Baik, silakan. Fadhol Umu Ahsan, nomor 3, Tajirun. Tajirun. Nah, Umu paham insyaallah diminta ya? Gimana? Paham insyaallah apa yang diminta di sini? Ah, insya insyaallah. Baik. Tajirun. Nah. Salah satu tuja, tujarun. Tujarun atau tujarin? Ah, Tujarin. Naam, sahih. Arba'atu tujarin. Naam. satu tujarin. Sittatu tujarin. Sab'atu tujarin. Amaniatu tujarin. Tis'atu tujarin. Masyaratu tujarin. Baik, barakallahu fikum. Syukran Ummu. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan bagi para pendengar yang lain di 8236543 untuk melengkapi atau menjawab pertanyaan yang tersisa. Ya, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Salam. Ya, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Kursin. Di mana, Pak? Di Cilincing, Kelapa Dua. Cilincing, nah, Kelapa Dua. Pak, fadal, fadal, silakan, akhi. Talibun eh, afwan rajulun apa talibun ikhwan? Ah, rajulun. rajulun. Afwan, rajulun. Nah. Iya. Salah satu salah satu rijalun. salah Arba'atu rijalun. salah satu rijalun. Rijalin. Sebentar, akhi, akhi. Hah? Barakallahu fikum sebentar. Eh, rijalun apa rijalin? Rijalin. Nah, ulang sekali lagi dari awal. Salah satu Salah satu rijalin. Nah arba'atu rijalin. Naam. Khamsatu rijalin. Naam. Sittatu rijalin. Naam. Sab'atu rijalin. Samaniyatu rijalin. Sekali lagi, akhi. Samaniyatu. Samaniyatu rijalin. Jangan diberikan tasdid di jimnya. Rijalin langsung. Samani samaniyatu rijalin. Naam. Tis'atu rijalin. Naam. Asyaratu rijalin. Baik, barakallahu fikum. Syukran akhi. Barakallahu khair. Puan. Ya, jazakallah khair dan kita berikan kesempatan yang berikutnya. Silahkan bagi para pendengar yang lain 021 823 6543. Nah, masih ada lima lagi nih. Taib. Assalamualaikum. salam. Ya, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Budi lagi nih. Masya Allah. Alhamdulillah Pak Budi, kesempatannya banyak sekali Pak Budi nih. Yang ingin saya ceritakan. Allah, ya sama-sama Pak Taib. Silakan Pak Budi. Nah, ini. Iya. talibun, sahih. Salah satu tulabun نعم الطلاب نعم أربعة طلاب نعم خمسة طلاب نعم ستة طلاب سبعة طلاب ثمانية طلاب تسعة طلاب عشرة طلاب طيب شكرا Pak Budi جزاك الله خير بارك الله فيكم وإياكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Baik, di belakang Pak Budi silahkan bagi para pendengar yang lain masih ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab di line telepon 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi iya. wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dari Abu Sarah. Abu Farah. Abu Sarah. Iya, di mana Bapak? Di Klender. Klender. Nah. Hmm. Kaifa Abu Sarah? Ana bi khairin alhamdulillah. Masyaallah. Fadal Abu Sarah. Nah, yang mana sekarang kita ini? riyalun. Riyalun. Baik, ahsan. Dibaca? Salah satu riyalatin. Naam. Arba'atu riyalatin. Naam. satu riyalatin. Naam. satu riyalatin. <clears throat> Sab'atu riyalatin. Samaniyatu riyalatin. Naam. Tis'atu riyalatin asyaratu riyalatin. Sahih. Nah, syukran. Jazakallah khair. Barakallahu fik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih sisa tiga ya, sudah. Ya? Nah, masih ada tiga soal lagi, masih banyak. Silakan bagi para pendengar yang ingin berinteraktif, ya Anda bisa menghubungi telepon 021 823 6543. Ya, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa umur di mana? Saya dengan Ratni Kapuramutan. Baik, silahkan. Bu Ratni. Iya. Ya, silakan Bu Ratmi. Kirshin. Iya, iya. Bismillah. Salah satu kurushin. Naam. Arba'atu kurushin. Naam. satu kurushin. Naam. Sitatu kurushin. Naam. Sab'atu kurushin. Naam. Samaniyatu kurushin. Benar Pak? Sahih, betul. Nah. nah. Tis'atu kurushin. Nah asyaratu kurushin. Baik, Syukran Bu Ratmi. Jazakallah khair. Ya. Barakallah fikum. Khair kepada Bu Ratmi di Kampung Rambutan. Ya masih ada dua uh, pertanyaan kembali Silakan bagi para pendengar radio yang belum bisa masuk Anda bisa mencobanya di line telepon 021 823 6543. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya, dengan siapa Bapak di mana? Abu Lukman di Bekasi Iya, silahkan Nah, Abu Lukman sudah siap? Sudah azan insyaallah. Nah, silakan. Yang mana sekarang Abu Lukman? Ahun. Nah, nah, Hasan. Salah satu ikhwatin ah, Wanya tidak panjang. Ikhwatin. Salah satu ikhwatin Naam. Arba'atu ikhwatin. Naam. satu ikhwatin Wanya jangan dipanjangkan. Ikhwatin. Ikhwatin. Naam. satu ikhwatin. Naam. Sittatu ikhwatin sab'atu ikhwatin. Naam. Samaniatu ikhwatin. Naam. Tis'atu ikhwatin. Jangan dipanjangkan wawunya, Pak. Naam. Pak. Naam. Tis'atu ikhwatin. Naam. Asaratu ikhwatin. Sahih. Syukuran. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Masya Allah. Wa Ustaz. Naam. Baik, jazakallah khair dan satu penelpon kembali kita terima di line telepon 0218236543. Tamrin yang keempat, pertanyaan yang terakhir Ibnun, silahkan bagi para pendengar aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ya, dengan siapa Bapak di mana? Dari Adi di Cibitung. Baik, silakan. Nah, siapa Alok Ahadi? Alhamdulillah bi khair nah, Ustaz. Nah, Allah. Terakhir, antum terakhir akhi. Usahakan yang nah. bagus insyaallah nih. Salah satu abnain. Naam. Arba'atu abnain. Khamsatu abnain. Naam. Sittatu abnain. Sab'atu abnain. <coughs> Naam. Samaniyatu abnain tis'atu abna'in asyaratu abna'in baik syukran Pak Adi jazakallah khair Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, ada Fadar Ya ada beberapa pertanyaan dari pesan singkat Kita angkat sebagiannya Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda pernah melihat di televisi menggunakan bahasa Arab namun kata anti dan anta diganti menjadi inti dan inta. Apakah ini terjadi demikian? Sinetron nah. muslimah. Eh, sahih. Anak anak sahih sinetron. Lah, anak anak baru saja tahu tadi kema kemarin. Anak baru tahu kemarin. Hmm. Anak baru tahu kemarin ada ada tayangan di televisi yang eh, sinetron ya, ya. ya berbahasa Arab dan anak sempat dengar sebentar dan ini agak agak anak agak sedikit tertawa dengarnya. Ya. Ajib. Ba banyak yang menggunakan bahasa Amiyah. Bahasa Amiyah itu bahasa yang tidak resmi. Iya. Adapun yang kita pelajari sekarang ini adalah bahasa fusha, bahasa resmi, bahasa Al-Qur'an dan bahasa <laughs> sunnah. Kita tidak paham bahasa Amiyah dan, dan itu iya. tidak tidak tepat. Tentu saya tidak tepat. Dan sebagai seorang muslim tentu saja berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan Amiyah meninggalkan amnya karena uh, ini bisa dikatakan ini uh, satu kekurangan jika seandainya orang sudah belajar bahasa Arab tapi masih menggunakan amnya ini seharusnya dan merusak bahasa Arab itu sendiri sadar. Ya? nah tentu nah ini ini satu hal yang, yang yang perlu diperhatikan bahasa fusa ini yang perlu kita pakai bukan bahasa amnya dan kita tidak paham bahasa amnya nah Taib. Uh, eh, pertanyaan yang kedua kembali saya tolong menjelaskan kembali soal nomor delapan tentang kam samanu bukan kam samana tadi nah, yang, tadi, yang, oh, nah, nah, sahih uh, sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa bahwa kalimat kam yang artinya berapa uh, isim yang datang setelah itu datang setelah kalimat kam biasanya ma, ma, uh, biasanya apa mufrad mansub seharusnya kam samanan tapi di sini kenapa kam samanu Anda jelaskan tadi ada dua dua pendapat di sini ada yang mengatakan bahwa uh, di sini ada dalam kalimat kam samanu ada isim, ada kata benda yang merupakan tamyiz dari kam yang terhapus, yang dihapus. Dan biasa dan biasa ini diha, kata benda dihapus itu kadang-kadang memang di dihapus karena memang biasanya sudah sudah maklum, orang sudah tahu ini begini katanya. Dan takdirnya diperkirakan yang hilang ini adalah kalimatnya kam riyalan samanu hadzal kitab. Jadi kaidah yang tadi kata anak katakan tidak keluar, ini pun tidak keluar daripada kaidah. Kalimat itu pun tidak keluar daripada kaidah. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini kaidahnya adalah al-aglab yang paling sering mayoritasnya adalah memang dia harus mufrad mansub, tapi kadang-kadang bisa keluar daripada kaidah ini. Dan wallahu alam. Mungkin ini yang bisa kita jawab sekarang. Nah. Terus terus. Halas baik. Baik, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini uh, Al-Kalimatul Jadidah insyaallah antum baca sendiri di rumah ikhwan Al-Kalimatul Jadidah. Nanti insyaallah pada kesempatan akan datang kita baca Ad-Dars Al-Ishrun dan masyaallah ikhwan ada berapa lagi kita tinggal ini?